Yuk, dukung YouFit TV dengan belanja di YouFit Store. www.youfitstore.com Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Karena memang hanya dia yang pantas dipuji. Hanya dia yang layak untuk dipuja. Karena kebaikannya, karena nikmatnya, segala hal yang kita inginkan bisa terlaksana. Maka sekali lagi tiada yang pantas untuk dipuji melainkan hanya Allah Jalla Jalaluh. Allahumma صل وسلم وزد وبارك وانعم على حبيبك المصطفى ونبيك المجتبى نبينا وسيدنا محمد Ya Allah, semoga salawatmu, semoga salam, berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu.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 Al-Madani. Mengingatkan kita dengan Madinah mengingatkan kita dengan kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang dahulunya bernama Yathrib atau Yathrib. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diutus di kota Madinah. Beliau dilahirkan dan tumbuh besar di kota Makkah Al-Mukarramah. Bumi terindah yang paling dicintai oleh Allah mulailah Nabi kita alaihissalatu wassalam berdakwah di kota Madinah, di kota Mekah Al-Mukarramah. Ketika itu umur beliau 40 tahun. Orang-orang yang menerima dakwah beliau bukanlah orang-orang kaya. Orang-orang yang menyambut dakwah Islam bukanlah orang-orang yang berduit, bukan para pejabat, bahkan budak-budak dan orang-orang yang lemah. Itulah pengikut para nabi. Lambat laun dakwah Rasul saw Alaihi Wasallam berkembang di kota Mekah. Tapi tidak lama setelah itu, dakwah beliau mendapatkan tantangan yang dahsyat. Ayat pertama yang turun adalah Iqra. Setelah Iqra turun ayat kedua apa jemaah? Anda mau kasih hadiah. Nah, Al-Muzammil. Al-Muzammil. Nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukan itulah. Kita wahyu kedua yang turun. Nah. Al-Muddathir. Nah. Ya ayyuhal Muddathir. Kirimin ke belakang sana. Baik. Qum fa'andir. Bangun engkau. Wahai orang yang berselimut, qum fa'andir wa rabbaka fakabbir. Wa thiyabaka fatahir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Mulai Rasul sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak umatnya kepada la ilaha illallah. Tantangan demi tantangan beliau hadapi. Sebagian sahabatnya dibantai sampai mati. Demi menegakkan la ilaha illallah. Ayat-ayat yang turun di kota Mekah Al-Mukarramah adalah surat-surat pendek yang kita baca di Juzama. 95% persen surat-surat itu turunnya di Mekah. Menanamkan tauhid, menanamkan tentang keimanan dengan hari akhir menancapkan di dada para sahabat bahwa bumi ini akan hancur lebur. Idza sama'un fatarat. Idza syamsu kuwirat. Idza sama'un syaqqat. Semua penjelasan tentang akan berakhirnya bumi ini. Masjid ini kelak akan rata dengan tanah. Perumahan apa namanya Antonio apa tadi kita masuk Hah? San Antonio akan rata dengan tanah dan kita tidak akan tahu di mana kita pernah tinggal. Ditanamkan di hati para sahabat al-iman billah dan iman dengan yaumil akhir. Al-qari'atu mal-qari'ah. Wa ma adraka mal-qari'ah. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها Subhanallah. Apa yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuahkan generasi-generasi yang minoritas, nggak banyak, sedikit di kota Mekah Al-Mukarramah. Tapi mereka seperti pilar-pilar dakwah tauhid itu. Disiksa sampai mati tetap mereka tidak meninggalkan agama mereka. Wanita pertama yang mati syahid dalam Islam Sumayyah. Ditusuk di kemaluannya sampai meregang nyawanya tetap dengan la ilaha illallah. Kita sekarang dengan segala kenikmatan yang Allah berikan. Sebagian kita menjual agamanya demi sedikit kenikmatan dunia ini. Tapi ternyata kota Mekah tidak mau menerima la ilaha illallah. 13 tahun waktu yang tidak pendek. 13 tahun Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah. Pernah diboikot selama tiga tahun. Bahkan kata sebagian sahabat, kita tuh makan daun-daunan. Sehingga kita buang kotoran seperti kambing. Begitulah kehidupan para sahabat Nabi. Akhirnya diusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam diusir dan para sahabatnya sudah mulai meninggalkan kota Mekah menuju ke Madinah. Sebelumnya ada yang hijrah menuju ke Habasyah. Akhirnya Rasul SAW setelah 13 tahun. Tepatnya pada tanggal 27 Safar. Tahun pertama Hijriah. Beliau meninggalkan kota Mekah. Ketika beliau keluar dari kota Mekah. Semua orang cinta dengan tanah airnya. Semua orang cinta dengan tempat kelahirannya. Apalagi ini kota Mekah, di situ ada rumah Allah. Ada Baitullah di sana. Rasul sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari kota Mekah, beliau mengatakan, Wallah, demi Allah, inni la a'lamu annaki ahabbu baladillah ilayya. Demi Allah, aku benar-benar tahu engkau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. Wa annaki ahabbu ardillah ilallah. Engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Wa annaki khairu buq'atin ala wajhil ard. Wa ahabbuha ilallah. Dan engkau adalah sebaik-baiknya bongkahan bumi. Di muka bumi ini. Dan engkau yang paling dicintai oleh Allah. Terus kenapa beliau keluar? Kata beliau, "Walaula anna qaumaki akhrajuni, ma kharajtu minki." Andai kata bukan karena pendudukmu yang mengusir aku, aku nggak bakal keluar dari negeri ini. Tapi begitulah keridhaan seorang hamba. Tatkala harus berpisah dengan sesuatu yang dia cintai dia siap berkorban apa saja. Demi menyampaikan la ilaha illallah ini. Akhirnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Menuju ke kota Madinah. Dalam perjalanan itu beliau dikejar-kejar. Bahkan pengumuman sayembara. Barang siapa yang bisa mendatangkan kepala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dapat 100 ekor onta tiap kepala. Beliau berjalan, dikejar-kejar, nggak tidur nyaman, tidak seperti kita sekarang ini. Sampai kota Madinah. Singkat cerita, mulailah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah membentuk masyarakat madani. Seperti masjid kita. Apakah masjid ini bernama Madani hanya sekedar nama tanpa arti? Atau memang benar masjid ini berkiblat kepada kota Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingin menumbuhkan masyarakat seperti masyarakat yang dibentuk oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulai Nabi menata kota Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mayoritas belum. Masih minoritas. Sedikit jumlah mereka. Para sahabat yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, sebagian tidur di masjid. Nggak tidur di rumahnya. Kenapa mereka tidak tidur di rumah? Nggak punya rumah. Rumahnya ditinggal di kota Mekah. Diserahkan kepada orang-orang kafir semua. Demi la ilaha illallah mereka siap tidur di masjid. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kota Madinah nggak punya rumah dan para sahabat tidak membangunkan rumah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam singgah di rumahnya Abu Ayyub Al Ansari. Kemudian pertama bangunan yang beliau bangun adalah masjid. Dari situ bermulanya dakwah Islam ini. Dari rumah Allah. Baru setelah itu beliau bangun rumahnya kita lebih sering bingung dengan rumah kita. Memperluas rumah kita. Membesarkan rumah kita. Masjidnya. Dibiarkan terbengkalai. Kadang-kala umat Islam nggak punya masjid. Masjidnya numpang. Pinjem. Suatu saat mungkin mereka diusir dari masjid itu bisa jadi. Rasulullah SAW yang pertama dibangun adalah masjid mulai ditata kota Medina. Di tengah-tengah kota Medina ada orang-orang musyrikun. Ada orang-orang Yahudi yang memiliki kekuatan besar di kota Medina. Mereka memiliki benteng-benteng yang tak terteroboskan. Ada Banu Qainuqa, Banu Nadir. Kemudian ada Banu Quraidah. Tapi Rasul tata sedikit jumlah beliau pada waktu itu bersama beberapa sahabatnya. Tapi ternyata yang sedikit bisa menguasai. Bisa mengatur. Bisa membuat masyarakat Madinah tunduk kepada la ilaha illallah. Mulai dakwah Islam disebarkan. Terjadi peperangan pertama. Karena kita tahu selama di kota Mekah nggak ada peperangan. Itu hikmah dalam berdakwah. Ketika engkau kecil, jangan mau mati konyol. Ya, Allah bakal bantuin kita. Nah, tapi tetap butuh perhitungan. Allah tidak mengizinkan kaum muslimin berperang di kota Mekah. Sampai hijrah ke kota Madinah. Peperangan pertama yang terjadi adalah perang Badar. Pertanyaannya, Kapan terjadi perang badar dan berapa melawan berapa? Anak kasih hadiah. Nah, berapa tahun berapa? Dua Hijriah. 300 tahun seribu, Masya Allah. Kirim ke belakang. Nah, 300 lawan 1000. Kita ini dalam kondisi sekarang lemah, perlu kita mengingat sejarah. Di dalam sejarah itu ada api yang dapat membakar nyali. Ada api yang membuat kita meninggalkan tempat tidur kita. 300 ya ma, Lawan 1000. Mana yang menang? Yang mana yang menang ya ma? 300 yang menang. Persiapan mereka sama sekali nggak ada. Mereka keluar dari kota Madinah bukan untuk perang. Untuk menghadang kafilah dagang. Tapi ternyata Allah pertemukan mereka dengan pasukan perang. Dan terjadilah apa yang terjadi. Pada bulan Ramadan. Pada tahun kedua. Dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kaum muslimin pulang membawa kemenangan. Kemudian bangsa-bangsa kafir Quraisy mereka tidak riba dengan hal itu. Setahun kemudian, mereka datang dengan pasukan yang lebih besar. Untuk menyerang kota Medina. Untuk menyerang masyarakat Madani di sana. Untuk menyerang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan membumi, membumi hanguskan kota Rasul Sallallahu Berapa pasukan yang dibawa? dan berapa melawan berapa. Kemudian siapa yang menang? Jemaah. Mana nih masyarakat madani? Nah, fadal. Sepuluh ribu melawan seribu. Nah, betul. Tapi bukan untuk pertanyaan ini. Mas. Nah, ada kejadian peperangan yang sepuluh ribu melawan tiga ribu. Tapi bukan ini. Mana nih yang mau jawab? Kita ini jangan cuma ngelihat berita, berita Novanto, berita ada. Nggak nambah kita beriman kepada Allah. Nggak nambah kita dekat sama Allah. Tapi kita terus mengikuti. Insya Allah. Kapan kita membaca tentang diri kita. Supaya tahu inti itu siapa sih? Inti kenapa ada di sini? Oh ternyata Ana berasal dari dulu tuh. Dari perang Uhud. Antum tahu kejadian perang badar. Ketika 300 melawan 1000. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa memohon kepada Allah. Beliau mengatakan dalam doanya, Allahumma intuhlak hadil isabah. Ya Allah, kalau kelompok ini kalah hancur, yang 300 ini lantuk tu'bada fil ardi ba'dal Kau tidak akan lagi disembah di muka bumi ini ya Allah. Beliau maksa minta sama Allah Jalla Jalalu. Maka para jemaah kita harus tahu bahwa keberadaan kita nih hasil dari doa Rasul SAW di perang Badar, di perang Uhud. Perang Uhud itu berapa melawan berapa jemaah? Masih lupa antum. Oh dulu saat waktu SD kita belajar tuh waktu SD. Setelah itu nggak ada lagi. Kita nggak pernah baca itu. Maka kita menjadi minoritas di antara mayoritas. Karena kita nggak tahu tentang diri kita. Tiga ribu melawan tujuh ratus, Mana yang menang? Tiga ribu. Perang Uhud itu antara menang dan kalah. Orang-orang kafir datang untuk membumi hanguskan kota Medina dan membunuh Rasul SAW. Apakah target mereka tercapai? Enggak. Enggak tercapai. Berarti mereka belum menang. Rasul saw masih hidup dan para sahabatnya masih hidup walaupun banyak yang terbunuh pada waktu itu. Maka pada hakikatnya tidak menang, tidak kalah pada waktu itu. Yang terjadi hanya balas dendam mereka. 70 yang mati di perang badar dari orang-orang kafir. 70 yang mati kira-kira di antara para sahabat Nabi. Abu Sufyan tatkala dia masih kafir. Dia mengatakan, Al-yawm bi badr. Hari ini balas dendam untuk perang badar, kata dia. Kata para sahabat, disuruh jawab sama Rasul sesemlah sawa. Nggak sama. Kau katakan satu-satu sama yang di Badar, enggak. Qatlakum finnar wa qatlana fil jannah. Kata para sahabat yang terbantai dari orang-orang kafir di Badar masuk neraka dan yang terbunuh di antara kita masuk surga Allah Jalla Jalla. Lu nggak sama. Selesai kemudian tahun kelima hijrah terjadi perang Khandaq. Sepuluh ribu melawan tiga ribu. Mana yang menang? Yang tiga ribu. Apakah karena jumlah mereka sedikit mereka menang? Bukan. Karena Allah Jalla Jalalu. Iyan Allah, Fala ghaliba lakum. Wa iyakhzulkum. Faman dalladhi yansurkum min ba'dih. Kalau Allah bantu kalian, nggak ada yang bisa ngalahkan kalian. Allah itu Rabbus samawati wal ard. 10 ribu orang yang mengepung kota Madinah selama satu bulan penuh. Karena dibangun hendak yang membuat mereka tidak bisa masuk ke kota Rasul SAW. Pada waktu itu para sahabat dalam kondisi ketakutan. Tapi Rasul SAW memberikan kabar gembira akan dibukanya, akan runtuhnya Kisra, kerajaan Persia. Dan akan runtuhnya kaisar. Rasul menceritakan hal itu pada kondisi sahabat sedang dikepung. Seorang muslim harus optimis dalam kehidupan ini. Dia memandang kepada janji-janji Allah. Wallahu la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah ingkar janji. Pasti janji Allah. Tinggal kita nih. Yang harus siap untuk meraih janji-janji Allah itu. Selesai perang Khandaq tahun kelima Hijriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan statement bahwasanya mulai tahun ini nih orang kafir nggak akan nyerang Madinah lagi. Kita yang akan nyerang mereka. Dan betul. Tahun ke-6 Hijriah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam umroh yang pertama kali tapi nggak boleh masuk kota Mekah. Akhirnya tahun ke-7 Hijriah setelah terjadi perjanjian Hudaybiyah beliau umroh tahun ke-8 Hijriah. 8. Terjadi Fathu Makkah. Berapa tentara yang dibawa oleh Rasul SAW? Kasih hadiah. Jamaah. 10 ribu. 10 ribu yang dibawa. Dari jumlah yang 300 Naik jadi 700, naik jadi 3000, naik dari 10000. Subhanallah, semakin banyak umat Islam. Sampai ke kota Mekah, para sahabat melanjutkan perjalanan ke Hunain. Perang Hunain melawan Hawazin. Pada waktu itu jumlahnya 10.000 plus 2.000. Dari penduduk Mekah yang masuk Islam jadi 12.000. Apa kata mereka ketika menuju ke Hunain? Sebagian di antara mereka mengatakan, "Lan yaum min killah." Kita nggak bakal dikalahkan karena jumlah kita sedikit. Jumlah kita banyak. Bakal menang kita ini dengan jumlah yang banyak. Subhanallah. Ketika muncul kesombongan di dalam jiwa. 12 ribu berjalan dengan Rasul SAW menuju ke Hunain. Sampai Hunain ternyata Hawazin sudah mempersiapkan diri di sana. Melempari para sahabat dengan panah. Dari 12 ribu semuanya kabur. Yang tersisa hanya 100 orang. Bersama Rasul SAW. Subhanallah. Kemana Yang 11.900 orang kabur. Ketika ada kesombongan di diri mereka. Ketika merasa besar. Ketika merasa mampu berbuat dengan jumlah mereka. Lupa dengan sang pencipta. إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ketika kalian bangga dengan jumlah kalian maka ketika itu bumi yang luas menjadi sempit buat kalian dan kalian kabur. Allah mengingatkan bahwa kita menang itu bukan karena jumlah jamaah. Akhirnya para sahabat mulai kumpul kembali. Allah peringatkan. Jadi kekalahan-kekalahan itu untuk mengingatkan mereka kepada Allah. Kita ini besar karena Allah. Kita ini menang karena Allah. Bukan karena kita. Setelah terjadi Fathu Makkah, Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Tahun ke-10 beliau haji. Haji itu jadi haji yang pertama dan terakhir beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, beliau pulang ke kota Madinah. Beliau meninggal dunia. Pertanyaannya, kapan meninggalnya Rasul SAW? Jemaah. Kapan wafatnya Rasul SAW? Udah jawab barusan antum. Jangan jawab lagi, nggak boleh. Yang belum jawab nih. Nah, tahun tahun berapa tuh? Tahun 13. 12 11 Hijriah. Jamaah. Kita ini bulan Rabiul Awal nih. Itu bulan wafatnya Rasul SAW. Kalau lahirnya Rasul SAW terjadi khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Ada yang mengatakan di Sofar. Karena memang pada waktu itu mereka tidak memikirkan tanggal lahir. Antum lihat nenek moyang kita. Antum tanya sama kakek, kek, kapan antum lahir, kek? Waktu itu Belanda masuk Surabaya. Tanggal berapa? Tidak tahu. Mereka nggak ada pikiran mau mengabarkan. Tapi setelah Isa mulai jaya, mulai ketahuan. Rasul SAW meninggal pada hari Senin. Tanggal 12. Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Sallallahu ala nabina Muhammad. Ketika beliau meninggal dunia, kota Madinah gelap gulita. Anas bin Malik menceritakan radhiyallahu taala anhu tatkala Nabi alaihi salatu wasallam masuk ke kota Madinah ketika itu Madinah terang semuanya maka kalau kita ada istilah Al-Madinah Al-Munawwarah dari situ penamaannya terang kota Madinah tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia gelap kota Madinah tapi Islam tidak berhenti tidak dengan wafatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, semua para sahabat diam. Tidak. Mereka tahu Islam ini harus disampaikan ke seluruh penjuru dunia. Abu Bakar melanjutkan perjuangan Rasul Wasallam. Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Hasan bin Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Terus sampai hari ini. Islam terus ada. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yablughanna hadzal amr ma balaghal lailu wan nahar. Agama ini akan sampai di mana ada malam dan di mana ada siang. Hatta la yabqa baitun min wabarin wala hajarin wala madarin illa dakhalahu hadzal din. Sehingga tidak ada satu rumah pun di muka bumi ini. Baik yang terbuat dari kulit, terbuat dari tembok, di batu. Kecuali agama ini akan nyelonong masuk ke tempat dia. Bi'izzi azizin au bidhilli Dengan kemuliaan orang yang dimuliakan. Dan dengan kerendahan orang yang dihinakan. Izzan yu'izzullah bihil islam. Wa dhullan yudhillu bihil kufra wa ahla. Kemuliaan yang Allah berikan kepada siapa? Kepada orang Islam. Dan kehinaan yang Allah timpahkan kepada orang-orang kafir dan kekufuran mereka. Para jamaah, Masya Allah. Islam sampai ke Mesir. Di masa siapa Islam sampai ke Mesir? Umar bin Khattab. Islam sampai ke Palestina. Yang dibawa kekuasaan Romawi. Kekuatan yang begitu dahsyatnya. Tapi subhanallah, bisa sampai ke sana kemudian Islam, sampai ke Indonesia. Tapi para jamaah, apa kiranya Masjid Al-Madani ini akan tetap ada sampai 50 tahun ke depan? Apa kiranya Masjid Istiqlal akan tetap jadi masjid sampai 100 tahun ke depan? Wallahu a'lam. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwasanya Islam di Indonesia akan tetap ada. Tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluh bahwasanya madrasah-madrasah Islam, kuburan-kuburan kaum muslimin akan tetap ada sampai kiamat, Tidak ada jaminan. Bisa jadi cucu kita sudah nggak tahu lagi bahwasanya ada akan bahwa pernah ada Islam di sini. Bisa jadi. Antum tahu dengan Andalusia, Spanyol, Islam di sana itu 800 tahun lebih. Tapi kalau antum berangkat ke sana sekarang, nggak ada. Muslim yang ada hanya pendatang. Muslim dari Maroko, Muslim dari Tunis, dari Jazair. Kalau penduduk asli habis. Siapa yang menghabisi? Musuh-musuh Allah Jalla Jalla. Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai engkau ngikutin agama mereka. Dan itu yang terjadi di Andalusia. Ketika Ratu Isabella menguasai umat Islam punya dua pilihan. Atau tiga pilihan. Pilihan pertama, hijrah. Meninggalkan Andalusia. Pilihan kedua, murtad. Jadi nasor. Pilihan ketiga, dibunuh. Jadi kalau kita berbicara tentang toleransi, umat Islam dipaksa untuk toleransi. Nggak usah diajarin umat Islam toleransi. Kau kok ngajarin umat Islam toleransi seperti ngajarin buaya berenang. Buaya, anaknya buaya, inti ambil, ajarin berenang. Insya Allah, yang ini, yang kanan, yang kiri, gitu kan. Ente. Buaya jalan berenang. Pelajarin Islam. Baca sejarah Islam. Di mana Islam mayoritas, di situ minoritas terjaga. Dihormatin orang-orang minoritas, dijaga gerejanya. Dijaga sinagog mereka. Nggak boleh dihancurin. Ketika Islam masuk ke Palestina, antum bisa berangkat ke sana sekarang ke Palestina. Ada gereja-gereja yang sebelum zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap berdiri. Sampai hari ini. Tapi antum berangkat ke Andalusia, ke Spanyol. Tidak ada satupun masjid, satupun masjid yang pernah dibangun umat Islam yang masih dipakai sholat hari ini. Tidak ada. Jadi kalau berbicara lebih lama mana Islam di Spanyol dengan orang Nasoro di Palestina ketika datangnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lebih mana, Pak? Lebih lama mana? Di Palestina cuma 700 tahun waktu itu. Dari lahirnya Nabi Isa ke penaklukan Umar bin Khattab 700 tahun. Tapi di Andalusia 800 tahun umat Islam di sana. Habis. Bicara toleransi. Umat Islam itu sangat toleransi. Allah turunkan ayat-ayat toleransi dalam Al-Quranul Karim. Nabi Alaihissalam ajarkan tentang bagaimana umat Islam menghormati orang-orang non-muslim. Sampai hari ini gereja-gereja Nasoro tetap ada. Dan sampai hari ini umat Nasoro dari mulai zamannya Umar bin Khattab sampai hari ini tetap ada perkampungan Nasoro. Antum bisa lihat di Bethlehem sana. Ada gereja Al-Mahd. Kanisatul Mahd. Yang disebut gereja tempat lahirnya Nabi Isa as. Sampai sekarang tetap berdiri. Tidak ada umat Islam menghancurkan ketika itu. Lah. Dilarang sama Rasulullah SAW. Kita diajarkan untuk menghormati. Kita diajarkan untuk menghargai. Tapi kita diajarkan untuk mengatakan lakum dinukum waliyadin. Kita menghormati engkau. Nah, kau mau bangun rumah, butuh bantuan kita, kita bangunin. Tapi untuk urusan agamamu, mohon maaf. Kita jagain gerejamu, kita akan nggak akan hancurkan gerejamu. Tapi kalau kita disuruh ikut, mohon maaf. Nah, lu muslimin. Kita kaum Islam. Tapi memang kita akan lihat kenapa kita seperti ini sekarang. Umat Islam yang banyak jumlahnya sekarang berapa jumlah umat Islam? 1,6 miliar. 1.600 juta. Yang 200 juta di Indonesia. Sisanya di bumi Allah yang lainnya. Tapi kenapa dengan jumlah yang banyak umat Islam ditindas? Umat Islam dibantai di Afrika Tengah. Habis. Satu kampung muslim dihabisin. Sama kejadiannya seperti di Spanyol sana. Perkampungan kaum muslimin berubah menjadi perkampungan non muslim. Kok bisa? Jumlah mereka banyak. Nah, tapi ada sesuatu yang membuat mereka diusir di sana. Rohingya pernah dulu negeri Islam berdiri di sana. Kerajaan Islam pernah berdiri di sana. Ketika Islam berdiri di sana, apa orang-orang Hindu dan Buddha ditindas? Tidak. Mereka tetap ada. Tapi tatkala mereka yang berkuasa dihabisi umat Islam. Kemudian kita lihat umat Islam di Bosnia. Islam pernah sampai sana. Tapi beberapa tahun yang lalu Islam mau dihabisin di sana. Umat Islam benar-benar seperti sabda oleh Rasul SAW. Wih, banyak tapi sedikit. Mayoritas tapi minoritas. Umat Islam dibantai di Irak sana, di Syam, di Afghanistan, di tempat-tempat yang umat Islam mayoritas tapi seakan-akan mereka bukan mayoritas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yushiku an tada'a 'alaikumul umam." Kama al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir umat-umat nih mengeroyok kalian. Ini salah satu tanda kiamat. Nah, umat-umat datang ngeroyok kalian seperti orang yang saling memanggil ketika mau makan bersama. Antum kalau makan bersama satu nampan. Satu nampan nih. Nasinya banyak. Antum makan sendiri nggak bisa. Kebanyakan nasinya. Antum makan panggil. Eh, ya Allah. Makan. Panggil semua. Kumpul semua. Seperti itu mati Islam. Seperti nasi yang dikerubutin sama orang banyak. Para sahabat bertanya. Awamin qillatin nahnu yawma izin ya Rasulullah. Apakah kita pada waktu itu sedikit jumlahnya sehingga dikeroyok? Karena memang orang kalau dikeroyok nggak mungkin lah. Bapak-bapak ngomong mamanya, Oh kita dikeroyok tadi. Ini berapa orang? Kita delapan orang. Yang royok tiga. Insya Allah. Ini delapan orang dikeroyok tiga orang. Iya kata dia. Kalah kita. Insya Allah. Maka para sahabat bertanya. Nggak mungkin. Kalau banyak dikeroyok. Maka para sahabat bertanya, min qillatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Apakah jumlah kita pada waktu itu sedikit sehingga kita dikeroyok sama mereka? Kata Rasulullah SAW, Bal antum yauma idin Jumlah kalian pada waktu itu banyak. Kathir. Mayoritas kalian pada waktu itu. Walakinakum gusah. Mata'un kagutha isail. Tapi kalian seperti buih. Buih. Yang banyak ketika banjir itu sudah banyak buih itu dibawa sama air. Nggak ada bobotnya. Nggak ada. KTP-nya doang yang Islam. Madrasahnya doang yang Islam. Tapi buih banyak sekarang madrasah di mana-mana. Masya Allah, sekolah-sekolah Islam. Tapi buih kata Rasul SAW. Kagutha isai. Kenapa itu bisa terjadi? Kalau kita melihat ada penyebabnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan wala yanzi annallaha min suduri aduwikumul mahabata minkum. Orang kalau jumlahnya banyak biasanya yang sedikit takut. Mau bertindak takut. Kita ini hati-hati di tengah-tengah mayoritas. Tapi ternyata mereka nggak takut. Antum melihat di Indonesia. Di Indonesia. Kejadian di Tolikara. Berapa sih jumlah non-muslim di sini? 20 persen. 30 persen. Di Indonesia kita katakan. Tapi mereka berani. Melarang umat Islam untuk sholat id. Subhanallah. Pemerintahnya muslim. Menteri-menterinya muslim. Subhanallah. Kok bisa mereka berani berbuat itu? Huda. Kalian bui. Banyak muslim di mana-mana. Bupati-bupati muslim, gubernur-gubernur muslim, guru-guru muslim. Banyak jumlahnya. Tapi bui. Dan Allah akan cabut rasa gentar musuh kalian dari hati mereka. Mereka dulu takut sama kalian. Nggak ada sekarang takut. Siapapun nggak takut mereka sekarang. Tidak diperhitungkan umat Islam. Walau jumlahnya banyak. Karena Allah sudah mencabut rasa takut musuh. Dulu, kalau kita bicara dulu nih. Supaya kita tahu bagaimana musuh-musuh Islam takut sama Islam. Dengan keadilan Islam ya. Dengan kebijakan Islam mereka takut. Ya tadi kita udah ceritakan bagaimana peperangan 300 melawan 1000, kemudian 700 melawan 3000, 3000 melawan 10000, takut mereka. Ketika perang Yarmuk. Umat Islam melawan Romawi yang jumlah mereka 200 ribu tentara. Sedangkan umat Islam jumlahnya 50 ribu. Tentara? Bukan. Semuanya bukan tentara. Kita bicara tentara adalah orang yang memang latihan perang kerjanya. Yang 50 ribu ini ada guru ngaji, ada petani, ada pedagang, berangkat mereka. Sedangkan yang 200 ribu adalah prajurit perang Romawi yang memang dididik untuk perang. Tapi bisa dibayangin, yang 200 ribu itu takut Sama yang 50 ribu salah satu komandan mereka memanggil anak buahnya. Ini peperangan terjadi di daerah Syam. Jordania, Palestina, Libanon, dan Suria. Daerah situ. Daerah Yarmouk. Terjadi peperangan itu. Banyak orang-orang Arab yang masuk Kristen. Yang tinggal mereka di perbatasan dengan Romawi. Orang-orang Arab mereka. Maka dipanggil salah satu tentara yang Arab oleh panglimanya. Kata dia, Udkhulilamu askaril mu'askaril qawm. Inti nyusup ke barisan mereka. Inti cari tahu nih. Kok bisa kita yang 200 ribu keder menghadapi yang 50 ribu? Padahal orang-orang Islam, ya pakaian mereka. Kita akan lihat bagaimana pakaian mereka nantinya. Tidak seperti pakaian pasukan Romawi yang lengkap dengan besinya semuanya sampai nggak kelihatan kecuali matanya karena ketakutan mereka. Kok bisa kita takut seminggu Nanti ke sana lalu laporkan. Berangkat nih, nyusup. Wajahnya Arab, bahasanya Arab. Maka pasukan kaum muslimin nggak ada yang curiga sama dia nih. Berangkat dia malam hari. Dari isu dari maghrib ya dari malam hari sampai subuh, dari pagi sampai maghrib lagi. Lalu dia laporan kepada panglimanya. Dia berkata kepada panglimanya, "Ana izin minum dulu jamaah." Kata penyusup ini, jitu kak. من عند قوم يقومون الليل كله يصلون ويصومون النهار aku baru datang dari satu kaum dari satu masyarakat yang kerjanya mereka di malam hari itu begadang ngapain nonton bola begadang duduk-duduk di alun-alun begadang main gapli gak ada yang nonton film. Kata pasukan ini, kata penyusup ini, Yusallu. Mereka bangun malam sholat. Wa dan nahar. Siang harinya mereka puasa. Malamnya sholat, siang harinya puasa. Wa ya'muruna bil ma'ruf. Wa yanhauna anil munkar mereka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Tidak membiarkan kemungkaran terjadi. Ruhbanun billail wa fursanun bin nahar. Ini sifat diberikan oleh orang Nasoro. Orang Nasrani. Dia mensifati pasukan kaum muslimin ini di malam hari seperti pendeta-pendeta mereka. Ruhbanun billail. Di siang hari seperti jawara-jawara mereka. Ini pernyataan orang Kristen. Tentang pasukan umat Islam pada waktu itu. Ruhbanun bilail wa fursanun nahar. Maksudnya kalau kepingin tahu mereka tuh kayak gitu tuh mereka. kadang Kadangkala kita melihat orang yang sholat malam siang harinya lemes. Inti kenapa lemes? Sholat malam. Hai. Subhanallah. Yang sehat-sehat nggak pernah sholat malam. Tapi mereka menggabungkan dua tuh. Malam hari mereka bangun, siang hari mereka tak semangat. Itu pernyataan mereka. Lau yasriku malikuhum laqata'u yadah. Kata orang ini, andai kata raja mereka itu mencuri, pasti dipotong tangan. Dia ingin menceritakan bagaimana kondisi Nasoro pada waktu itu dan kondisi umat Islam. Kondisi Nasoro udah rusak, agamanya udah rusak. Yang dipotong cuma orang-orang miskin yang mencuri. Lalu penyusun mengatakan, kalau yang mencuri itu rajanya dipotong sama mereka. Walau zana la rajamu, andai kata rajanya berzina dirajam sama mereka. Kenapa? Li'itharihimul haq wattibaihim iyahu alal hawa. Karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Mereka tidak berpikir untuk mendapatkan rumah yang mewah. Nah, mereka tahu semuanya bakal hancur lebur. Apa kata rajanya ketika mendapatkan informasi ini? La in kana haula'il qaum kama taz'um wa kama dzakart. Kalau benar yang kau sampaikan. La batnul ardi khairun min dhahriha. Perutnya bumi lebih baik daripada punggungnya. Kematian lebih indah daripada kehidupan bagi orang yang ingin memerangi umat Islam. Dan betul, peperangan terjadi tiga hari Tiga hari berturut-turut jamaah. Dulu peperangan dulu itu mengandalkan jumlah. Jumlah semakin banyak, menang. Karena yang ini mati, yang belakang masih hidup. kayak gitu. Tapi ternyata 50 ribu bisa mengalahkan yang 200 ribu. Tapi kenapa kita seperti ini sekarang? Jumlah kita mayoritas. Tapi kita sedikit. Allah mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan wala yaqdhifanna Allah fi qulubikumul wahn. Allah akan melemparkan di dalam hati kalian al-wahn. Maka dikatakan, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Apa wahan itu yang menyebabkan kita seperti buih yang enggak ada bobotnya sama sekali, yang musuh tidak takut dengan jumlah kita yang banyak. Kalau hubbud dunya wa maut. Cinta dunia dan takut mati. Cinta sama dunia. Para jemaah, tidak dilarang seorang muslim itu mencari dunia. Nggak apa-apa inti kepingin punya rumah mewah, ya, kepingin punya mobil mewah. Tapi jangan menjadikan cintamu kepada dunia melupakan engkau kepada akhiratmu. Engkau kepingin punya motor yang bagus, fadol. Tapi ingat suatu hari motormu akan kau tinggalkan. Rumahmu yang kau bangun suatu hari. Engkau akan dikeluarkan dari rumah itu. Mau tidak mau. Maka ini yang terjadi dengan kaum muslimin. Mereka tidak takut lagi dengan umat Islam. Coba kita melihat para sahabat Nabi. Bagaimana mereka menghadapi dunia ini? Ketika Masya Allah. Apa suruh berhenti Ustaz? Enggak, hmm, belum kan? Enggak kan? Ibnu Hibban menceritakan ketika perang Nahawan melawan Persia. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di kota Madinah terus berdoa memohon kemenangan kepada Allah dan Umar ini menanti kemenangan kaum muslimin seperti orang yang sedang mau melahirkan. Orang kan ketika mau melahirkan itu ngeten ya. Ngeten tuh bahasa Indonesia. Hah? Ngejen. Mengejan. Mengejan, Masya Allah. Anak baru pertama dapat nih. Alhamdulillah. Mengejan. Seperti Umar bin Khattab. Menunggu kelahiran itu. Hudzaifah ibnul Yaman menulis surat kepada Umar bin Khattab ngirim seseorang untuk memberikan kabar gembira kepada Umar bin Khattab tentang kemenangan itu. Ketika datang orang yang mengatakan absyir ya Amirul Mukminin bergembiralah wahai Amirul Mukminin bi fathin azzallah fihi Islam wa ahla dengan kemenangan yang Allah memuliakan Islam dan orang-orang Islam wa adalla fihi syirka wa ahla. Yang Allah hinakan kesyirikan dan para pengikut kesyirikan itu. Umar langsung bertanya kepada orang ini. Panglima perang yang dikirim oleh Umar bin Khattab. An-Nu'man bin Muqrin. Yang dikirim sama Umar bin Khattab. An-Nu'man bin Muqrin. Maka Umar bertanya kepada utusan ini. An-Nu'man ba'asak? Nu'man yang mengutusmu? Qala ihtasib eh, Nu'man ya Amirul Mukminin. Bersabarlah wahai mukminin, mohonlah pahala kepada Allah. Nu'man meninggal dunia. Fabaka Umar berserja. Umar menangis. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kegembiraan Umar bin Khattab dengan kemenangan lupa dengan kematian satu orang. Satu orang. Umar nangis. Umar beristirja, Wa qala wa man wayhak. Kata dia, dan siapa lagi yang meninggal? Kala fulan. Wa fulan. Wa fulan. Hatta adda nasad. Dia sebutkan banyak orang. Lalu utusan ini mengatakan wa akhirin. Ya Amirul Mukminin, La ta'rifu. Dan masih banyak yang lain yang tewas wahai amrin mukminin yang engkau tidak mengenal mereka. Yang engkau tidak mengenal mereka. Faqala Umar radhiyallahu taala anhu wa huwa yabki. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata dalam kondisi dia menangis. Kata Umar, la yadurruhum أن لا يعرفهم عمر لكن الله يعرفهم tidak membahayakan mereka Umar tidak kenal sama mereka tapi Allah kenal sama mereka subhanallah ada orang-orang yang terkenal yang memiliki nama besar ada manusia-manusia yang berjuang untuk Allah tidak ada yang mengenal mereka mereka tidak pernah muncul di televisi. Mereka tidak pernah naik di mimbar mungkin. Tapi mereka berjuang untuk Allah Jalla Jalaluh. Dan ada orang-orang yang muncul di televisi. Muslim. Yang nama mereka senantiasa dicatat di koran-koran. Tapi mereka huthaun kakutha isaid. Keberadaan mereka bukan untuk menegakkan Islam Bahkan sebagian di antara mereka hanya berkedok Islam. Menghancurkan Islam itu sendiri. Para sahabat Nabi, di antara mereka ada yang satu sama dengan seribu. Satu jemaah. Wahidun ke alif. Nggak banyak. Satu sama dengan seribu. Banyak di antara kita seribu. Nothing. Sifir. Seribu. Nggak ada artinya. Kejadian ini di pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika Umar bin Khattab mengutus pasukan perang untuk menaklukkan Mesir. Umar melihat penaklukan Mesir ini butuh waktu yang panjang. Maka Umar merasa ada sesuatu. Di dalam riwayat Zaid bin Aslam, dia menceritakan ketika Umar merasa terlambat penaklukan kota Mesir ini, Umar menulis surat kepada panglima perang yang dikirim ke Mesir. Amr bin Al-As. Amma ba'd, kata Umar, faqad ajibtu li'ibta'ikum an fathi Mesir. Aku benar-benar heran yang membuat kalian terlambat bisa membuka kota Mesir. Wa ma dzaka illa lima ahdathum wa ahbabtum minad dunya ma ahabba Ini terjadi Kok tidak seperti yang lainnya? Ini terjadi karena kalian telah melakukan sesuatu. Kalian telah mencintai dunia. Seperti kecintaan musuh kalian kepada kalian, kepada dunia itu. Umar tahu penyakit yang membuat umat Islam ini jadi nggak bisa menang mayoritas tapi minoritas dikarenakan kalian sudah cinta sama dunia. Wa inna Allah Ta'ala la yansuru qauman illa bisidqi Allah tidak membantu, tidak menolong satu kaum kecuali karena kebenaran niat mereka. Niat, kenapa engkau berjuang? Untuk Islam, lillahi ta'ala. Oh lihat. Waqad kuntu tu ilaika arba'at nafarin. Aku telah kirim kepadamu empat orang. Wa a'lam tuka anna rajula minhum maqama alfi rajul. Aku kasih tahu engkau, empat orang itu satu sama dengan seribu. Jadi aku kirim kepadamu empat ribu. Dikirim empat orang. Hanya empat orang yang dikirim. Untuk membantu Amr bin As menaklukkan Mesir. Bukan pasukan sepuluh ribu. Enggak, empat orang yang dikirim oleh Umar bin Khattab. Ada ma'arif yang aku tahu mereka satu sama dengan seribu kata Umar bin Khattab. Illa ayyakuna ghayyarahum ma ghayyara ghayrahum. Kecuali mereka telah berubah. Mereka dirubah dengan kecintaan kepada dunia seperti yang merubah yang lainnya. Kalau sampai kepadamu suratmu, kumpulkan manusia. Bakar semangat mereka untuk berjihad dan bersabar. Dan majukan empat orang ini. Supaya mereka lihat nih yang dikirim oleh Uman bin Khattab. Satu sama dengan seribu. Akhirnya setelah dimajukan mereka sholat dua rakaat duha pada waktu itu dikatakan memohon kepada Allah dan Allah bukakan Mesir buat mereka. Satu sama dengan seribu. Kita belum tentu sekota Surabaya ini ada seratus orang muslim yang bisa diharapkan dari dia. Kita benar-benar kata Rasulullah SAW, Buih seperti buih di lautan. Para sahabat adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Berdagang, fadol. Kau mau berdagang, mau berniaga, mau bekerja, cari dunia, tafadol. Para sahabat berdagang. Sebagian di antara mereka kaya raya. Tapi Allah menyebutkan la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulub wal absar. Mereka lelaki-lelaki yang tidak terlalaikan dengan perdagangan mereka, dengan perniagaan mereka dari zikrullah. Tetap mereka ingat sama Allah. Tetap mereka menegakkan sholat. Mereka bayar zakat. Dan yang terpenting, mereka memiliki keimanan dengan hari akhir. Dia tahu dunia ini akan mereka tinggalkan semuanya. Ma'asyil muslimin. Abu Talha. Siapa yang tahu sama Abu Talha yang kasih hadiah? Jangan. Kita nggak kenal sama mereka. Kita kenal anak kita tanya, kau kenal sama siapa? Oh, fulan, fulan, pemain-pemain bola dia kenal. Masya Allah, nendangnya bagus. Dia dapat sepatu emas, dia dapat ini itu. Masya Allah. hubud dunia. Kecintaan kepada dunia. Apakah kalau kau nonton bola itu? Kalau orang nonton bola bisa sholat tahajud, kita suruh nonton bola. aja mah. Ustaz, Alhamdulillah Ustaz. Anak sejak nonton bola itu tahajud anak semakin kenceng. Ustaz, Masya Allah, Masya Allah bagus kok. Nonton bola. Tapi yang terjadi? Nggak ada. Abu Talha. Abu Talha ini istrinya Ummu Sulaim. Ketika masuk Islam. Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Tapi waktu itu dia masih musyrik. Dia mengatakan halumma ya umat Sulaim ilal ahmari wal asfar. Muslim yuk. Kau menikah denganku aku kasih emas, perak apa semuanya. Apa kata Ummu Sulaim? Abu Talha ini orang baik. Cuma dia musyrik. Ummu Sulaim mengatakan ya Abu Talha mitluka la yurad. Orang kaya engkau mana mungkin bisa ditolak ketika melamar. Walakinna kamru'un kafir wa ana muslimah. Tapi engkau kafir. Sedangkan aku muslimah, kata dia. Fa'in aslamta. Kalau kau masuk Islam, aku ridho maharku ke Islamanmu kata dia. Masuk Islam Abu Talha, cuma. Mahar termulia itu maharnya Ummu Sulaim. Dia mengislamkan suaminya. Dan bukan Islam karena menikah saja, bukan. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sautu Abi Talha fil jaysh khairun min alfi rajul. Kata Rasul sallallahu suaranya Abu Talha di pasukan perang itu lebih mulia daripada seribu tentara jemaah. Subhanallah. Antum ada orang-orang ketika bersuara musuh itu langsung keder. Antum kadang-kala ada orang bentak ya, bentak antum, marah sama antum, tahu-tahu lemes kakinya antum. Abu Talha, kalau dia menjerit, itu musuh bisa keder. Radiyallahu ta'ala anhu. Kita lihat Muhammad bin Wasi'. Kita butuh memandang kepada mereka agar kecintaan kita kepada dunia ini luntur. Sehingga kita tahu bahwa semua bakal kita tinggalkan. Nenek moyang kita, para sahabat Nabi, dan para tabi'in, mereka yang menaklukkan Afghanistan. Ketika itu, panglima besar mereka Kutaibah ibn Muslim. Kutaybah bin Muslim ini badannya kekar. Sampai dikatakan tinggi besar. Kalau dia masuk masjid kepalanya harus nunduk. Karena lampu-lampu yang di masjid itu bisa keantem kepala dia. Karena lampunya pakai pakai minyak ya. Kan orang mesti naruh lampu, lampu yang bisa ngisi dia tanpa naik-naik. Kutaybah kalau masuk itu harus nunduk. Ketika itu dia membawa pasukan 100 ribu jemaah seratus ribu. Dari lima puluh ribu di Yarmuk, jumlahnya bertambah. Jadi seratus ribu ketika menaklukkan Kabul. Bersama Qutaibah bin Muslim Muhammad ibn Wasi' salah seorang ulama dan ahli ibadah dari Kufah ikut berperang. Tadi kita katakan pasukan kaum muslim itu bukan tentara saja. Bukan. Mereka alim ulama ikut dalam pasukan itu kita ingin tahu siapa nih Muhammad bin Wasi. Muhammad bin Wasi itu hampir nggak pernah kalau duduk bersandar. Untuk melihat yang bersandar nih. Sampai merem biasanya kalau bersandar. Untuk mencoba lihat tuh yang bersandar. Eh kalau sudah bersandar Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nikmat dia seperti itu. Dia duduk dalam kondisi dia khawatir terus. Faqala Kenapa kau kau nggak bersandar? Kata Muhammad bin Nasir, la yattaki illal amin. Orang itu bersandar kalau merasa aman. Ya. Aku tidak akan bersandar sampai aku melewatin sirot nantinya. Subhanallah. Dia beriman bahwa semua akan dia tinggalkan. Dan ada sirot yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang harus dilewatin oleh setiap orang. Dia mengatakan kalau aku lewat, aku akan bersandar nantinya. Ketika mereka sampai ke Kabul, sebelum peperangan dikobarkan, Qutaybah bin Sa'id sholat dia mohon kepada Allah. Lalu dia mengatakan kepada pasukannya, Ibhathuli an Muhammad bin Wasi' Tolong carikan di mana Muhammad bin Wasi' Mereka cari barokah dari doanya orang-orang soleh. Jangan. Mereka menghormati para alim ulama, pemimpin pemimpin, ya. Panglima perang itu. Dicari sama orang-orang ini. Mereka mendapati Muhammad bin Wasik sedang sholat duha. Iya. Kejadian Mesir itu bukan waktu duha. Kalau nggak selesai, selesai sholat Jumat. Ketika Amr bin As. Kabul pada waktu duha. Muhammad bin Wasik sedang sholat duha. Kemudian dia pegang tombaknya dia berdiri dan dia bersandar berdiri di tombaknya itu. Tidak duduk berdiri. Wa sabbabatahu ila hayyil qayyum. Dia angkat dari telunjuknya. Menunjuk kepada Allah Jalla Jalla. Dia mengatakan, "Ya hayu ya Qayyum." Ya hayu ya Qayyum birahmatika nastaghis. Allahumma ansurna. Wahidat yang hidup yang ngurusin alam semesta ini. Dengan rahmatmu ya Allah kami meminta pertolongan. Allahumma ansurna ya Allah tolong kami. Ya tidak minta tolong kepada pasukan yang jumlahnya banyak. Tidak. Akhirnya orang-orang yang nyari datang. Mengatakan kepada Qutaibah bin Muslim. Dikasih tahu. Muhammad bin Wahsib. Selesai sholat, dia berdiri di tongkat, di tombaknya. Dan dia memohon kepada Allah. Nangis Qutaibah bin Muslim. Lalu dia mengatakan, Wallahi alladhi la ilaha illahu, la isba'u Muhammad bin Wasi' khairun indi min mi'ati alfi sayfin syahir, wa min mi'ati alfi syabin tarir. Demi Allah, jari telunjuknya Muhammad bin Wasi' lebih aku cintai daripada seratus ribu pasukan perang. Lebih aku cintai daripada seratus pedang. Dan seratus pemuda-pemuda yang bawa pedang itu. Ya. Kutiba tahu. Kita ini menang bukan karena jumlah kita. Bukan. Karena Allah yang bantu kita jamaah. Kalau Allah tidak bantu kita, Allah biarkan kita. Gak ada. Apapun persiapan kita. Apalagi kita nggak punya persiapan. Seperti yang terjadi sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wallahi mal faqr akhsha alaikum." Demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Enggak. Wa inna ma akhsha an tubsatu alaikumud dunya. Yang aku takutkan dibukakan bagi kalian pintu dunia. Kemudian fatana fasuha kama tanafas. Kalian berlomba-lomba cari dunia. Sebagaimana orang-orang berlomba-lomba cari dunia. Kita cari dunia nggak apa-apa. Tapi kalau sudah berlomba-lomba, orang biasanya akan sikut sana, sikut sini, tidak akan mikirkan saudaranya. Fa'ahlakatkum kam Kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana telah menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Dan itu yang terjadi dengan kita. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dia menceritakan. Suatu hari dia kerja. Ali ini kerja di kebunnya orang Yahudi. Bayangkan Ali kerja sama orang Yahudi. Ngambil air, nimba air. Setiap satu timba dapat satu butir kurma cuma cuma. Sampai dapat berapa butir kurma udah cukup. Ali sudah makasih dibawa. Ali berangkat ke Masjid Nabawi dengan sepenuh tangannya kurma. Kata Ali faji'tul masjid. Aku datang ke Masjid Nabawi. Fatala'a alaina Mus'ab bin Umair. Ketika aku ke masjid, tahu-tahu muncul Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini utusan Nabi yang pertama ke kota Madinah untuk berdakwah. Dia anak orang kaya. Ketika dia masuk Islam, diputus semua kenikmatan oleh ibunya. Fi burdatin lahu marku'atin bifarwah. Musa bin Umair pakai baju itu ditambal sama kulit jemaah, sama bulu-bulu. Sobek-sobek bajunya. Para jemaah, para sahabat itu bajunya cuma satu sebagian. Sebagian ada yang dua. Wa kana an'ama ghulamin bi Makkah wa Kata Ali, ini orang paling dimanja di kota Mekah. Orang paling nikmat hidupnya di kota Mekah. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi alaihi salatu wasallam melihat Mus'ab bin Umar Zakara ma kana fihi minan na'im. Nabi ingat dengan kenikmatan yang pernah dirasakan sama Mus'ab bin Umair. Dan ketika Nabi melihat kondisi yang sekarang ini, fadharafat ainahu alaih. Nabi menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Thumma qal, lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Antumul yaum am khairun? Antumul yaum khairun am idha Huddiya ala ahadikum bijafnatin min khubzin walahmin. Kalian hari ini apa lebih baik dengan nanti itu? Suatu hari ketika kalian dikasih makanan, prasmanan, ya. kalian makan enak, ada roti, ada daging. Fakulna nahnu yawma izin khair. Kita pada hari itu lebih baik tentunya Rasulullah SAW. Nukfal mu'nah wa natafarraw lil ibadah. Kita dicukupin, nggak perlu repot-repot bekerja. Kemudian kita bisa fokus beribadah. Orang kan berpikir ketika kaya duit, enak eh, aku sangat bisa fokus ibadah. Apa kata Rasulullah SAW? Bal antumul yawm khairun minkum yawma itin. Kalian hari ini lebih baik daripada nantinya. Dan itu sudah terjadi. Dibukakan pintu rezeki sama kia. Buat kita, tapi ternyata kita tidak fokus ibadah juga. Terus solusinya gimana? Nih terakhir nih. Ana sampai jam berapa? Ana lihat sudah pada ngantuk semua taib yang terakhir jamaah. Solusinya gimana? Rasul SAW ketika menceritakan kondisi umat Islam. Yang mayoritas, tapi minoritas mereka. itu dia di Indonesia ini kita lihat. Antum lihat gedung-gedung tinggi, ada yang punya umat Islam. Jarang. Pabrik-pabrik besar. Perusahaan-perusahaan maskapai yang punya Islam satu dua orang. Sisanya non muslim. Kita kan mayoritas, iya, <laughs> tapi Rasul SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnab al baqar wa raditum biz zara' wa taraktum al jihad, sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'u hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah SAW, kalau jual beli kalian sistemnya ina. Sistemnya riba terselubung. Ina itu ada sistem jual beli riba terselubung. Ya kita lihat di Indonesia sudah nggak ada lagi riba. Bismillah. Yang ada bunga. Orang Islam tuh kalau dikatakan ini riba, naudzubillah, saya nggak mau riba. Ada bunganya mas. Iya berapa persen? ما ada. Wa akhadtum adnabal baqar. Wa raditum Kalian sibuk dengan sapi-sapi kalian. Ini perumpamaan tentang orang sibuk dengan dunianya. Kalian sibuk dengan kebun-kebun kalian. Orang kerjanya jalan-jalan. Nikmat. Ke Tidur. Masya Allah. Dunia yang dipikirin. Wa jihad. Dan kalian tinggalkan jihad. Allah akan timpakan kepada kalian dulan kehinaan. Nih, mayoritas tapi minoritas. Kehinaan layan ziu kehinaan itu tidak akan dicabut sama Allah. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali ke agama kalian. Cuma satu, jalan. Kalau kita ingin menjadi seperti umat terdahulu. Kita kembali kepada agama kita. Agama kita yang dibawa oleh Rasul SAW. Bukan agama Islam yang sudah dimodifikasi. Jadi Islam liberal. Dimodifikasi lagi jadi Islam Nusantara. Dimodifikasi lagi jadi Islam Surabaya nanti. Dimodi iya Islam mulai dimodifikasi semua. Tetap kehinaan itu akan ada. Dan setan berusaha bagaimana kita tidak kembali ke Islam yang benar. Enggak. Soalnya kalau kita kembali kepada Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, habis semua kekufuran. Mereka tahu maka tetap musuh-musuh Islam berusaha. Jangan sampai orang Islam ini kembali ke Islam. Islam yang mana? Islam yang benar. Islam yang benar yang kayak apa Ustaz? Ya kayak Rasul SAW. Jadi disampaikan oleh Rasul kepada para sahabatnya. Dan diamalkan oleh beliau SAW. Bukan maunya kita itu Islam. Menurut saya, menurut saya, lo itu menurut kamu. Kalau menurut saya seperti ini. Semua dibungkus Islam. Adat-adat kesyirikan dibungkus Islam. Kita lihat umpamanya melarung laut, nyembelih kerbau, dibawa ke laut sambil baca Al-Fatihah. Islam, Islam, Islam. Kan Al-Fatihah. Oke, Al-Fatihah Muslim. Tapi memberikan kepala kerbau kepada lautan itu syirik. Kau mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kau berikan kepada selain Allah. Maka para jamaah solusinya cuma satu. Kembali ke agama kita. Pelajarin Islam ini. Makmurkan masjid. Datangi kajian. Antum tiap hari cari dunia kapan? Cari akhirat. Oke okay lah, cari dunia dari pagi sampai sore. Kali enam hari seminggu. Hari Ahad ngaji. Rata-rata kita Islamnya Islam keturunan jamaah. Kita nggak pernah belajar Islam. Kita lebih berat dengan dunia kita daripada keislaman kita. Hada wallahu alam sab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri saya sendiri. Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Nah, fadl kalau ada pertanyaan. Nah, baiklah para jemaah. Uh, eh, ini saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari uh, pertanyaan yang masuk. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum bisa dibacakan. Yang pertama, Ustaz, e, pertanyaannya, apa langkah konkret untuk memiliki seorang pemimpin? Karena la izzata illa bil Islam, la izzata illa bis syariah, la syariah illa bil jamaah, la jamaah illa bil imamah. Pemimpin seperti apa yang harus kita ikuti di saat kondisi seperti ini? Nah, subhanallah jamaah. Kita ini ingin pemimpin yang baik. Bagaimana caranya? Al-Imam At-Turtushi dalam kitabnya Sirajul Muluk dia mengatakan dari dulu aku tuh sampai sekarang kata dia ketika dia meninggal tahun 500-an 600-an Hijriah. Aku dengar orang itu ngomong A'malukum ummalukum kama takunu yuwalla alaikum A'malukum ummalukum. Pemimpin kalian adalah gambaran dari amalan kalian. Pemimpin kalian adalah gambaran dari amalan kalian. Sebagaimana kalian, seperti itu pemimpin kalian. Jelas? Kata dia, sampai aku baca firman Allah. nuwalli surat Al-A'raf. Begitulah kami jadikan pemimpin yang zalim untuk rakyat yang zalim. Jadi pemimpin kita kembali kepada kita. Intinya kayak apa? Di masa Ali bin Abi Thalib ada salah seorang tabiin As-Salmani, ana ya, lupa namanya. Dia datang kepada Ali bin Abi Ya wahai al Amir al Mukminin, kita di masanya Abu Bakar Siddiq, di masanya Umar bin Khattab, Masya Allah, buminya sempit pada waktu itu, tapi Masya Allah, jaya umat Islam itu. Tapi di masamu, buminya semakin luas. Dan di masa Uthman bin Affan, tapi kok jadi kayak gini? Apa kata Ali bin Abi Thalib? Karena fi ahdi Abi Bakar wa Umar. Di masa Abu Bakar dan Umar, rakyatnya itu seperti aku dan seperti Utsman bin Affan. Di masa aku dan Utsman rakyatnya seperti kau dan sohib-sohibnya kau itu. Kau jangan seperti pungguk merindukan rembulan. Ingin pemimpin yang baik. Masya Allah. Tapi kau sholat ke masjid enggak? Amar ma'ruf enggak? Sedekah enggak? Oke kau sendirian yang lainnya. Para jamaah. Muhammad ibn Yusuf. Sahibu Abi Hanifah. Pernah dapat surat dari saudaranya. Dia mengatakan gubernur kita ini zolim. ini macam-macam. Dia ceritakan seperti itu. Dibalas nih. Sama Muhammad ibn Yusuf. Barang siapa yang berbuat dosa, kata dia. Maka jangan sanksi ketika mendapatkan hukuman dari Allah. Pemimpin kalian yang dolim itu, aku rasakan dosa-dosa kalian. Kalau kalian ingin dapat pemimpin yang baik, tinggalkan dosa-dosa. Masya Allah. Jadi kalau kita berpikir bagaimana kita mendapatkan pemimpin yang baik, perbaiki dirimu. Bagaimana kau menjadi muslim yang baik, tetangga menjadi yang baik. Pelajari Islam yang benar. Bukan sekedar, wah oh, kita kepingin pemimpin yang baik, kita kepingin jihad. Saya ingat masih ada seorang mahasiswa di Medina. Satu kelas waktu itu. Bukan satu kelas, di kelas sebelah kalau salah. Syekh yang cerita. Itu ada anak muda tanya. Syekh, kapan kita jihad? Kapan kita berangkat? Menegakkan Islam. Oh, semangat nih anak muda. Baru persiapan bahasa dia, belum kuliah. Mesti persiapan bahasa. Syekh jelaskan seperti itu. Iya. Akhirnya besoknya anak ingat ya, besoknya itu ada hafalan surat Sabih Isma allah. Si anak itu goib, absen karena nggak hafal. Kata Syekh Subhanallah, kau bicara yang besar, yang kecil kau tidak lakukan. Biasanya seperti itu. Orang yang bicara yang besar, yang kecil dia tinggalkan. Padahal yang besar itu, gunung besar itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil jamaah. Nggak jadi sekaligus. Maka yang ingin pemimpin yang baik, perbaiki diri. Belajar Islam yang benar. Dan perbaiki masyarakat kita. Nanti pemimpinnya itu didatangkan dari mana sih? Dari kita sendiri kan? Anda mau tanya, yang mim, yang milih Bapak Jokowi dan Ahok waktu jadi gubernur. Siapa? Umat Islam. Berapa persen non muslim di Jakarta? Berapa persen? 20 aduh nggak sampai mungkin. Yang menyebut muslim. Ya ini rakyat kita seperti ini. Maka pemimpin kita gambaran dari kita aja. Kalau kau ingin pemimpin yang baik, perbaiki dirimu. Yang namanya korupsi itu dari RT sampai mana? Dari pegawai. Korupsi mereka semuanya. Dan kita lihat bagaimana sekarang ini orang Islam Sibuk dengan, nanti antum lihat tahun baru nih. Antum lihat orang-orang yang tiup trompet. Tanya, muslim? Muslim. Masya Allah. Muslim, kayak gitu tuh. Mau dapat pemimpin kayak apa kalau pemimpinnya, kalau rakyatnya niup trompet malam malam tahun baru kayak gitu. Ya seperti itu gambaran jamaah. Kita harus perbaiki. Barakallahu fikum. Nah. Uh, yang kedua, ini ada pertanyaan. Kami masih kerja di bank kami berniat melepas diri dari riba. Suami berniat resign, semua proses kami jual KPR, rumah proses kami jual KPR. Yang kami tanyakan, harta kami yang saat ini kami makan halal atau haram? Gimana kita solusinya? Allahu Akbar. Dulu, tahun 90-an, ada pertanyaan kayak gini. Iya, Dulu belum ada orang-orang berkerudung kecuali sedikit. Dulu kajian-kajian di masjid sepi. Sekarang Alhamdulillah. Mulai orang itu kembali ke Islam. Kembali ke rumah Allah. Kepingin dia makan yang halal. Kepingin tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan ini membuat musuh-musuh Islam ketakutan. Karena tanda-tanda baliknya umat Islam ke Islam sudah ada. Maka mereka berusaha untuk merusak. Bagaimana baliknya ini enggak ke Islam yang benar. Kalau dikatakan tadi bagaimana yang dia makan. Kalau masih ada harta lain yang dia makan. Maksudnya dia tidak cuma makan dari bank. Insya Allah nggak apa-apa. Tapi kalau cuma dia full dapat gaji dari bank. Ingat Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Kepada pembantu riba. Dilaknat orang-orang yang seperti itu. Walaupun dia hanya sekedar jadi saksi, hanya jadi penulis. Subhanallah. Adanya riba ini karena kita ada di dalamnya. Coba umat Islam keluar, mati. Tapi karena umat Islam terus, kalau tadi dikatakan hartanya halal atau tidak, wallahu a'lam yang jelas anak. Kalau itu yang dia makan dari fu, dari hasil riba saja, dari hasil bank saja, bisa jadi haram yang dia makan. Dan berusahalah dia untuk cari pekerjaan lain. Man taraka syai'an lillah Barang siapa yang meninggalkan sesuatu lillah. Ingat. Kasih garis kurung nih. Lillah untuk Allah. Bukan karena dapat kerjaan lain, bukan. Bukan karena ada kerjaan yang lebih nyaman, bukan. Tapi karena Allah. Allah akan kasih ganti yang lebih baik nantinya. Hada wallahu a'lam Nah. Oh iya, ini ada pertanyaan yang ketiga, Ustaz. Eh, bagaimana sikap kita menghadapi pemimpin sekarang kalau pemimpin dengan orang kafir? Dipimpin dengan orang kafir. Bagaimana sikap kita? ya, menghadapi pemimpin yang yang kafir. Gimana sikap kita, Jawa? Ketika proses kita tidak benar. Ketika dapat memimpin kafir, bingung. Kok bisa kafir, kata dia. Masalahnya di kita. Ya kita mau nggak mau taat kepada pemimpin yang kafir yang ada maslahat di sini kita taat. Dan alhamdulillah pemimpin terbesar kita muslim. Tapi bisa jadi berapa tahun ke depan jadi kafir. Tidak ada tidak ada kemustahilan di situ. Kalau kita tetap seperti ini. Orang-orang Islamnya bangga dengan kekufuran. Simbol-simbol kekufuran itu melihat sekarang. Di semua tempat simbol-simbol kekufuran. Kita lihat anak-anak muda. Ya udah, itu gambaran. Pemimpin kita gambaran dari anak-anak seperti itu. Coba orang-orang tanya, ente mau kalau pemimpinnya gitu? Oh, enggak, ini pemimpin kafir tapi adil gitu. Masya Allah. Tidak tahu dengan Islamnya. Bagaimana syarat Islam di pemimpin itu yang seharusnya ada. Tapi tugas kita memperbaiki diri. Kalau pemimpinnya kafir, ente perbaiki diri. Nggak usah masalah demo apa. Jangan. Ente perbaiki diri, perbaiki umat. Allah Jalla Jalaluh menjadikan tu pemimpin adalah sebagai hukuman buat umat Islam sebenarnya. Ustaz, anak udah baik. Ana Alhamdulillah. Wattaku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khasa. Wa'alamu anna allaha syadidul iqab. Kata Allah, takutlah kalian kepada fitnah, kepada azab Allah, kepada hukuman Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang pelaku dosa, tidak. Menimpa semuanya. Kalian ketahui adab Allah itu pedih. Ketika ditinggalkan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar, orang sibuk dengan dunianya, itu yang terjadi. Hadza wallahu a'lam Nah. Baik Ustaz, ini mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Uh, kurang lebih pertanyaannya hampir mirip Ustaz. Uh, bagaimana sikap kita sebagai muslim ketika melihat banyak sekali ketidakadilan atau kezaliman pada saudara kita di beberapa daerah? Di sisi lain kita sebagai muslim harus mematuhi pemimpin walaupun pemimpin itu muslim tapi dolim kita tetap harus mematuhinya. Dan banyak dalil tentang larangan makar atau berontak dan ulama juga tidak menawarkan untuk perang. Dan banyak contoh dari negara muslim menjadi porak peranda kaum muslim semakin menderita dikarenakan diawali dari pemberontakan. Gimana terakhir pertanyaannya? E, pertanyaannya, bagaimana sikap kita Ustaz menghadapi e, kedoliman di saudara-saudara kita di beberapa daerah? Enggak, yang terakhir tadi? Terakhir dan banyak contoh negeri muslim menjadi porak-poranda dan kaum muslim semakin menderita dikarenakan diawali dari pemberontakan. Pemberontakan, subhanallah, subhanallah. Itu khuruj, ya, pemberontak kepada pemerintah yang ada kekacauan. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang dizolimi? Di sana. Di beberapa daerah umpamanya. Kita harus tahu penyebab utama terjadi seperti itu. Karena Allah meninggalkan kita. Allah tidak bantuin kita. Kalau Allah bantu kita selesai. Penyakit hubud dunia karahiyatul maut itu ada. Umat Islam tidak akan kembali jaya kecuali kembali kepada agama Allah. Jalla jalla. Bisa jadi di tempat-tempat yang Islam ditindas di situ. Itu Allah menginginkan kebaikan kepada mereka. Antum tahu kejadian di Bosnia. Anda punya teman-teman sekelas di Bosnia. Dia cerita dulu sebelum perang kita ini nggak tahu dengan Islam. Iya bapak kita muslim, nama kita muslim, aman ah, nggak soli, nggak ada kata dia. Ketika kita diserang sama Serbia, ketika itu mulai, kenapa kita diserang? Karena kalian muslim. Ketika itu mulai Islam bangkit jemaah. Jadi apa yang terjadi di daerah itu? Ya bisa jadi karena mereka jauh dari Allah dan kita pun jauh dari Allah. Maka sikap kita mendoakan mereka membantu dalam batasan yang kita bisa membantu mereka, membantu dengan harta, dengan doa kita ya. Kemudian antum doakan pemimpin antum. Doakan. Katanya Al-Fudail bin Iyad, dia mengatakan lau tamakkantu min baitil mal. Kalau aku dikasih ama Allah bisa menguasain baitul mal, perbendaraan negara. La akhadtu min halalih Aku akan ambil dari harta-harta yang halal. Wala sana'tu min atyabit ta'am. Aku akan bikin makanan yang paling enak. Kemudian aku akan undang orang-orang soleh. Aku akan undang orang-orang yang baik untuk makan. Dan setelah makan, aku akan minta kepada mereka, ta'alau nat'uli sultan. Sekarang ini kita doakan pemimpin kita. Agar pemimpinnya dikasih hidayah sama Allah Jalla Jalaluh. Karena dengan kebaikan dia insya Allah baik rakyatnya. Harapannya seperti itu. Antum jangan suka mencela pemimpin. Nggak dapat pahala. Oh, Alhamdulillah banyak pahala. Nah, berapa kali mencela pemimpin? Nggak ada. Antum doakan pemimpin. Antum dapat pahala. Antum. Dan orang yang mendoakan keburukan bagi pemimpinnya adalah sahibu hawa. Pengikut dan pengekor hawa nafsu belaka. Bukan sahibu sunnah. Hadallahu alam sahabat, ya, itu sebagai penutup kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang mendengarkan. Jangan lupa kalau bisa sholat dua rakaat lah sholat syuruk antum ya. Karena pahala sholat syuruk itu apa? Seperti umroh dan haji yang sempurna yang sempurna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.